Selamat pagi Pak Sudibyo Selamat pagi Bu Mary Silakan. Jawabnya begini Setelah lengsernya Pak Harto itu Yang dulu dikuasai oleh militer Sebagian besar operasinya dilakukan oleh militer adalah senjata api diantaranya Polisi kurang merahasia masalah senjata api Dengan besar-besaran dan secara intensif Yang dirahasia terlalu terfokus pada narkoba saja Nah kemudian nomor dua adalah bahwa institusi polisi itu jatuh karena sikap orang-orangnya yang tidak mengkondusif terhadap masyarakat seperti meminta menganam pungli, terus kemudian meminta biaya tinggi dan sebagainya, melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji sehingga orang-orang yang masuk polisi itu hanya orang-orang koneksi dan orang-orang yang bayar gitu loh kepada institusi kepolisian. Jadi institusi kepolisian sendiri menjadi jatuh namanya. Dan nomor tiga adalah SDM polisi sendiri yang dipilih otomatis orang orang-orang yang tidak bunafit atau kurang pintar gitu loh. Akibatnya penjahat jauh lebih pintar daripada polisinya. Ah, akibatnya seperti ini. Terus nomor empat yang paling penting adalah bahwa citra masyarakat pada polisi itu sudah nggak ada gitu loh. Jadi wibawanya dianggap polisi itu bukannya mengayomi masyarakat, dianggapnya malah memalak masyarakat, mengatau masyarakat. Jadi lebih baik dibunuh aja begitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudibyo. Pak Michael, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak ini dari bawah sampai ke atas pemerintahnya semuanya cowboy. Apa bedanya Indonesia sama negara-negara yang di bawah kita? Contohnya Vietnam, Kamboja itu apa bedanya kalau main tembak-tembakan bebas di negaranya? Negara Pak Gilbert, selamat pagi. Ya saya cuma agak aneh kenapa masyarakatnya nggak membela polisi ya. Harusnya kan ada kan pembelaan terhadap polisi gitu. Nah ini satu keanehan yang harus dipikirkan kenapa gitu harusnya kan kalau seperti kayak gini kan kasus besar ya polisi ditembakin begini harusnya ada satu pembelaan kenapa itu polisi ditembak gitu aja makasih terima kasih kembali Pak Fabian selamat pagi pagi silakan ya kata saya sih ada saya dalam komunikasi polisi dengan masyarakat ya ya kita seperti perang saudara gitu misalnya kan cuma terselubung gitu jadi menurut saya polisi ya juga mesti melakukan satu evaluasi gitu kan berkaitan dengan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Hal-hal yang membuat image-nya jatuh di masyarakat itu dibenahi gitu ya. Kemudian ya perlu adanya satu pendekatan yang sama gitu ya. Nah itu yang perlu dilakukan lagi sehingga masyarakat merasa polisi itu menjadi pengayom masyarakat bukan menjadi pembantu masyarakat gitu. Nah, itu saja terima kasih. Terima kasih kembali Pak Fabian, Pak Abdullah, selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam, silakan Pak Iya kalau zaman eh, Orde Baru ada penembakan misterius terus preman-preman yang ditembakin Sekarang zaman demokrasi malah polisi sama rakyat yang tidak berdosa yang jadi korban Kalau saya pilih yang zaman dulu aja Bu, terima kasih Selamat pagi Pak Handi Selamat pagi Silakan 22 kasus 5 polisi ya kenapa polisi yang diekspos gitu loh yang 17 tuh siapa yang ditembakkan manusia juga kan berarti ya nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu、uh, apa namanya nggak terlalu itu apa polisi kebetulan polisi memang dia yang kasus jadi dia yang eh, selidiki dia yang blow up eh, beritanya sedang yang 17 itu siapa gitu loh siapa yang ditembak 17 itu kan berarti lebih banyak masyarakat yang ditembak daripada polisi kan begitu apa ya mungkin pak kalau polisi pas kebetulan aja di antara 22 itu 5 dia yang kena polisi tapi masyarakatnya yang penting itu siapa yang 17 kan begitu itu yang perlu diselidikin juga yang 17 itu siapa gitu loh oke terima, kasih Pak Hendi, Pak Rio selamat pagi silakan halo ya silakan Pak Rio kalau saya sih pikir ya kenapa nggak aneh gitu Ya kalau ditembak ya nggak aneh, polisi begitu kok gitu. Coba aja lihat deh konsepnya, konsep apa tuh kayak apa es batu tuh di di tengah laut ya, iceberg gitu ya. Satu ditembak gitu ya. Sebenarnya ada masalah besar tuh di polisi. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa ditembak gitu. Dan itu wajar sih nggak aneh gitu. Saya bingung kalau ada orang aneh malah. Makasih. Ke, ke Pak Willy, selamat pagi. Itu saya mau apa komentar tentang eh, Kapolri-nya tuh yang bodoh banget tuh. Kapolri, oh Wakapolri-nya tuh. Masa orang eh, polisi nggak pakai seragam? Itu gimana masyarakat mau percaya? Siapa yang jadi polisi, siapa yang jadi masyarakat kalau begitu? Itu kan bodoh. Ya, sekarang kelihatan mentalnya polisi. Liran tembak-tembak bukannya dia yang makin berani malah takut-takutan kocar kacir itu aja terima kasih Pak Willy 633-9160 Pak Edi selamat pagi selamat pagi Mbak silahkan Pak Edi eh, ini uh, kita nggak perlu lah tembak misterius lagi eh, yang penting petembak tidak misterius jadi maksudnya kalau memang penjahat kambuhan itu tidak bisa Bina, ya binatakan aja atau dengan kata halusnya Eh, pada saat bertindak kejahatan tegas aja tembak. Kalau orang ini tiga kali berarti tidak bisa dibina mbak. Itu harus dibinasakan. Selamat pagi Pak Denny. Iya, selamat pagi. Saya setuju dengan pendapat sebelumnya ini udah saatnya polisi tidak usah ragu-ragu apapun e, tindakan anarkis dan sebagainya itu harus ditembak tegas kalau mereka sudah melanggar dan bersikap anarkis ya tembak aja itu sesuai aturan kok nggak ada yang istilahnya melanggar HAM atau apa-apa kalau udah sesuai prosedur ya seharusnya boleh dong ditembak itu aja harus tegas ya Terima kasih. Pak Heri, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi menurut saya ini adalah masalah ketidak, ketidakberdayaan hukum ya di Indonesia ini yang mesti harus diperhatikan lebih lanjut gitu ya. Dalam hati eh, masalah hukum di Indonesia ini perlu ada ada ketegasan gitu ya. Jadi semuanya terkendali dengan baik keamanan di Indonesia ini gitu. Ini eh, masalah hukum yang harus di lebih ditegakkan kembali. Itu saja. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Kita ke penelpon terakhir ya Pak Rai. Selamat pagi. Pagi. Eh, saya setuju sama yang baru komentar dari Pak siapa Heri ya. Ya. Dan、uh, eh, semestinya begitu. Kalau memang eh, sudah main tema-tema begitu, itu semestinya dia juga harusnya dilema gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Baik Pak Rai terima kasih. Komentarnya Pak Andre Ya, ya ini karena disebabkan eh, lemahnya sistem hukum kita ya Jadi eh, ini sistem hukum kita itu lemah sekali Sehingga dimanfaatkan oleh mereka-mereka ini Untuk melakukan tindakan eh, brutal ya Sampai institusi polisi pun juga di, jadi sasaran uh, bukan tidak mungkin ini uh, eh, masyarakat sipil pun uh, nanti bisa kena kalau polisi tidak cepat segera mengambil tindakan. Jadi uh, polisi harus segera mengambil tindakan itu memperbanyak uh, itu polisi yang tidak berseragam atau intel yang dipasang di titik-titik rawan kejahatan. Jadi ya polisi harus mengambil tindakan cepat. Ini. Sebab kalau ini berkembang tidak tidak uh, bukan tidak mungkin sasaran nanti akan menyadar ke masyarakat sipil. Jadi harus memperbanyak polisi uh, yang dipasang di titik-titik lawan kejahatan. Ah, yang kedua ya di titik-titik lawan kejahatan tadi itu polisi pun juga harus memperbanyak memasang CCTV. Ya kamera CCTV itu harus diperbanyak dipasang di titik-titik rawan kejahatan ya itu aja Bu Makasih terima kasih Pak Andre Pak Anton selamat siang ya selamat siang kalau menurut saya sih gini ya Bu jadi mungkin ada perbedaan antara satu anten ya masa polri ya mereka kan dulunya eh, kalau polri kan lebih banyak uh, artinya jobnya di luar TNI kalau TNI kan sekarang nggak kebagian apa-apa bisa saja sering kan terjadi kalau perkelahian terus eh, pengeroyokan dan sebagainya kan karena itu kesenjangan sosial aja kalau saya bilang meskipun pemerintah udah menaikkan gaji TNI sebesar itu tapi saya sih tidak menu, tidak menuduh hanya polisi yang tahu kalau itu siapa pelakunya kalau menurut saya polisi tidak usah takut karena kan memang ini bagian sipil kan kalau masalah itu adalah ditangani polisi. Kalau TNI kan mestinya menangani uh, keamanan negara aja. Jadi perkelahian-perkelahian yang terjadi di daerah dan di mana-mana kan sering kita lihat di televisi itu adalah kesenjangan pendapatan antara anggota TNI dan anggota Polri. Jadi eh, harusnya di di direview lagi lah sama negara itu bagaimana mengatasi tidak saling adu jatuh dan tembak menembak itu aja pendapat saya makasih baik terima kasih Pak Anton silahkan ya Pak Oto Eh, kalau saya sih menurut saya keamanan di negeri sendiri ini udah mengkhawatirkan banget. Eh, kita juga jadi takut Oh beraktivitas gitu karena dari pemerintahnya sendiri kurang menjamin keberadaan penduduk penduduk Indonesia sendiri jadi ya mengharap lah pemerintah cepat menyelesaikan masalah-masalah kayak gini jangan yang masalah nggak jelas yang diurusin Terima kasih Pak Oto.